diteruskan mboten? Woi. Belajar aja teko Google. Cukup dalil teko Mbah Google. Guru yang mempunyai intisab keilmuan nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lala sering matur, urung kenal temenanan kapasitasnya piye, keilmuannya piye, eh jaga susu dipercaya apa maneh mung krungu ngrungokke teko radio. Berwakil teko radio ge sing sing ngomong wi orang-orang yang belum diketahui kapasitas keilmuannya. Mondoke yang di sing dipelajari kita popo, kiyaine sapa, ora jelas sampean ngrungokke mau sampean langsung percaya. Kuwi jenenge berguru nyang swara tanpa rupa, entut. Napa swara tanpa rupa jenenge? Entut. Woi. Wong sing belajar kok teko entut ilmu ini ya ilmu uripe ya urip model ngertos urip model entut ke fitnah entut di mana-mana ra ke fitnah mana sing ces mesti atur dadi geger ayo sapa sing entut sapa sing entut sampai sing entut dhewe lo tekan sing entut nang sapa ini terjadilah wuri handayani sing ngentut buri ngarep sing diarani ya gara-gara ilmu perentutan itu yang gak ada fitnah apa-apa di tengah apa-apa di tengah tarong sirik di tengah tarong sirik di tengah Hui. Pon, zaman gandulan sarungnya para Mbah Yai, para kiai-kiai sepuh Kiai niku belajar teko kiai ini, kiai ini teko kiai ini, kiai ini teko kiai ini, kiai ini teko kiai ini, kiai ini teko kiai ini, kiai ini teko kiai ini terus teko Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ojo kok langsung oh, apa-apa kudu Quran apa-apa kudu hadis. Leh memahami Quran hadis nek potongamu malah malang kok iso keliru. Kuwi ana ilmune ora sembarangan. Mang pirengke. Saman ibarat kepengin tok wangine kembang, kembang melati, kembang mawar, kembang kenanga, kembang sapa kembang goreng. masih sang kembang api ge nyumet lambemu. Enggak harumane kembang kok. itu jangan langsung sampean menghisap dari kembang malah beli yang mumet dasmu, kepalamu malah pening sayang kalau langsung menghisap dari kembang langsung serut hidungmu kepalamu semakin pening lek langsung gak sedot kok kembang serut dasmu tambah mumet lah caranya kepriben lewat minyak eh, peresan minyak eh ini lah ana to minyak wangi melati ini peresane kembang melati minyak wangi mawar peresane kembang mawar sampean iso ngatur aroma kepengin semerbak ya sing rada akeh le mari tiga metu iso pel pel pel pel ngono dirasani tangga hmm, mayit endi lewat kepengen sedengan leh mangi ya, sedengan mon kepengen sini ya cerit cerit cerit cerit cerit ngono ambune remeng remeng bisa ngatur aroma itu loh woi woi Zaman pengen nyesek langsung ke Quran, langsung ke hadis, orang kuat pemikiranmu, pemahamanmu soalnya belajarmu ya ming wis tuwa kok. Nah, lewat peresan tembange sopo yo ya para ulama para kiai ini gue peresan tembange bapak ibarat zaman kepengen ngombe jamu bio seven nih kok zaman campur karo madu kan tambah api itu, aja guyang guyu tambah api zaman campur karo madu lho zaman kok langsung nyesep madu toko tawon ya abuh ini silite tawon ke cangkem Ya dintop lambemu. Sepurane kula omongane kasar. Ngapunten yang kepengen halus nggih kapan-kapan jenengan ngaturi kiai bangsa halus nggih. Lho ono cara sing praktis, pripun carane? Eh lewat madu rasa. Lewat madu sing wis dikemas, luwih enak to. Nah itu sekedar gambaran. Mula tahu gambar ke? ibarat Gusti Allah niku sumber ilmu banyu kanjeng Nabi niku mesine sanyo kuwi lah para ulama para kiai iki paralone zaman kok ngremehke paralon ora tega paralon alamat ora kebagian banyu sampean paralon diremehke Embo. Pokoke ngono wis nomor piro gitu terusane lima Baru sulihi percaya kepada rasul percaya kepada nabi nggak ustadi ustadi tak termasuk ustadi dulu dulu kemana semua mampu politik <laughs> Oh nomor gula niat derek politik nih gula niat berjuang tenaga mau tak kan niatmu ya ngapunten menawa ana sing politik pol-polan nek idik-idik <laughs> enten tiang moro enten kula sanjang kula nderek politik niki kula niat berjuang agama wis langsung tak kan niatmu kan niatmu politik niat golek duit ngono nek wis oleh duit gawiyen berjuang agama ngono kula nek enten tiang politik partai nopo mawon mawon nggih kula terima jaluk donga nggih kula dongake jaluk pangestu ya tak pangestuni urusan dadi gak urusan negosi Allah Dalam donga ke keterima apa ora mandi apa penting di penting ke yang penting oleh oleh tambahan sedulur ngono Wong kok ngono kula dongake kula lek donga ekstrim kula ana caleg-caleg ngene moro njaluk donga ya Allah yang pancen dadine niki ndadosna maslahah manfaat kangge umat panjenengan dadosaken tapi lamun dados dia nomor dorot kangge umat, empun jenengan dadosaken. Lek pancen dadine sampean niku masalah kanggo umat muga-muga dadi. Lek pancen dadine sampean niku malah bahaya kanggo umat muga-muga ora duit muntek cek tobat. Wes aku tuh ngono, balik yo ya terima, gak balekne yo ya ben liyane lah yo ya ana sing balik. Nyatane ora ana sing kapok. Ekstrim ngono. Nah, kula niku pancen lek ten griya kan nggih kali ngurusi departemen persembuhan ya macem-macem kadang-kadang wong usahane bangkrut moro temok, temok yang ngomong bareng usahanya selancar lancar maneh lali biasa ya kelakuan ini Sampai ono orang pada nakal PSK <laughs> perempuan suka kelon WTS ini kok WTS wadah titip senjata jadi orang kayaknya balon sih bayar untuk kelon Ya ugon gue ngarani I love you, mari dilapi tinggal Melayu. Gue bahasa Inggrisnya ya the the lonte. Moro ten ke. Maca ayo menor banget ngono, ya, kinyis-kinyis, ayo sang. Ayo, ya, ngarep kula niku selintut selintut selintut selintut. Entar ayo tak lirik ae. Yo ya, cuti kuyung kesempatan menunggu arang-arang ngarang-ngarang kesempatan wis kula lirik mawon akhirnya kula tangleti ada perlu apa mohon maaf saya saya ini bukan wanita baik-baik nah aku mulai kerasa gitu saya ini bukan wanita baik-baik wis ngono kuwi lah ya tapi yakin aku rati tawani orang yo <laughs> saya ini bukan wanita baik-baik saya sebenarnya melakukan pekerjaan ini terpaksa ya karena semuanya terdesak kebutuhan andekan semuanya udah tercukupi saya juga pengen insaf demi Allah saya pengen insaf ya bisa demi Allah fasih ngomong ya, nanggu kerudung demi Allah ya fasih ya, terus kesini perlunya apa ya di samping silaturahim mau mohon doa mau minta doa saya kepingin segera insaf berhenti dari pekerjaan ini minta doa apa ya saya minta doa biar laris nanti kalau laris kan dapat penghasilan gede penghasilannya banyak kalau semuanya udah tercukupi saya mau berhenti wah aku lah beres oh. Lah umumnya kiai-kiai di jalur ini aku nesu-nesu itu kadang-kadang iso duka, ngawur sembarangan Minggato, Anggap aku itu apa? Mun dong, dongake laris, aku melu dosa nih lak ngono aku padha karo ke gue malah oleh dosa akeh aku malah ngono to nek kula mboten beres tak garap tak garap maksudnya tak dongani pikiranmu tak garap wis dongake muga-muga laris kamu ngono kawane banyu sama nopo Pak eh, laris sampeyan ngono subhanallah gak sampai setengah bulan wis moro nang omah mana nangis gugup-gugup aku ya teyek ngono bar iki aku nyapa sampean kok nangis Pak ndak payu apa piye ngoten-ngoten Pak Kiai ya ngopo enggak begitu ya karena saya sudah kapok klarisen saya klarisen saya kapok saya sudah klarisen nggak kuat melayani tamu saya rasanya hati ya ledeh ya. Ini tak dongake ben waris mesti isan. Ini laris kan remek. Remek sekaruan ledeh ben nang mandek. Ini dongake payu arang-arangi malah kurangan terus ngono.